Pada pertemuan yang lalu saya telah menyebutkan perkataan al-muallif Syekh Muhammad rahimahullahu taala yang menukil nusus itu nas-nas redaksi-redaksi yang isinya adalah takfir. Dinukil dari para ulama dari empat madhab bahwa perkara ini yaitu takfir ubadil kubur perkara mengkafirkan para penyembah kuburan ini adalah perkara yang telah ada dan dimaklumi dan tidak diperdebatkan tentang hukumnya. Annahum kuffar. Bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Wa ini tasaba ila Islam. Walaupun mereka mengaku muslim. Wa in shalla wa walaupun mereka salat, walaupun mereka puasa, tapi mereka menyembah selain Allah, maka mereka kafir. Al-Imam Mujaddid Syekh Muhammad rahimahullahu taala menukil perkataan asbaul la'imma fit takfir seputar takfir dari madhab-madhab yang ada. Kemarin telah dinukil dari perkataannya Al-Hanafiyah. Begitu juga perkataannya dari madhab Al-Malikiyah Dan juga dari mazhab syafi'iyah dan juga dari mazhab al-hanabilah yaitu nukilan seputar perkara yang jauh lebih ringan daripada kasus beribadah kepada selain Allah seperti misalnya mengatakan mushaf dengan sebutan musaihif istihzaan, mengolok-olok agama, mengatakan masjid dengan sebutan musajid. Ini dalam madhab al-Hanafiyah orang itu dikafir. Orang itu dikafir. Dan dalam kasus-kasus yang lain yang keseluruhannya itu duna manahnufi Maksudnya masih lebih ringan dari apa yang kita bahas. Lebih ringan dari masalah beribadah kepada selain Allah, tapi mereka dikafirkan. Maksudnya apa ini? Tanbih agar kita ngeh, agar kita sadar bahwa qaul ya, pendapat yang mengatakan para penyembah kubur itu muslim karena mereka menisbatkan diri kepada Islam inilah pendapat yang laisa lahu mustanad enggak punya sandaran sedikit pun dalam agama Islam Nggak bisa dikatakan ini madhab fulan, ini madhab fulan. Nah, karena tidak semua niza, tidak semua perdebatan, tidak semua perselisihan itu muktabaroh. Dianggap khilaf yang yang muktabar, khilaf yang dianggap. Seperti khilaf kita dengan orang-orang Nasara. Ini adalah khilaf antara hak dan batil. Khilaf kita dengan orang-orang Yahud. Muslimun mengatakan Allahu Rabbuna hanya kepadanya kita beribadah. Al-Yahud mengatakan Uzair Allah. Apakah yang seperti ini kita katakan khilaf antara kita sama Yahudi. Khilafiyah masalahnya. Antara kita sama Nasoro. Ya, tidak ada. Salam. Nah, begitu juga dalam masalah bahwa penyembah kubur itu kafir. nggak boleh dibilang khilafiyah. Betul khilaf. Tapi khilaf seperti silafnya kita sama Kristen. silafnya kita sama Yahudi. Itu. Ini bukan masalah khilafiyah seperti khilafiyah dalam ya meletakkan tangan di saat takbiratul ihram setelahnya ya itu di dada ya atau di atas pusar atau di bawah sedikit atau setelah iktidal tangannya disedekapkan atau tangannya dijulurkan bukan khilafiyah seperti itu kalau mau dibilang ini khilafiyah, ini khilaf sama seperti khilafiyah kita dengan Yahudi dan khilafiyah kita sama Nasara. Seperti itu. Jadi ayuhal hadir dimuliakan Allah, ini kalamul immah yang kemarin sudah kita baca. Alhamdulillah. Ya. Dan kajian kita tentang itu ya tersimpan dalam rekaman. Ya, barang siapa ingin ya, menelaahnya bisa kembali kepada rekaman yang sudah ada. Kemudian dicetakan saya pada halaman 170. Telah menukil kalam ala para imam. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala berkata, ini halaman 170. Dari cetakan yang ada pada saya. Pada kalimat watama mul kalam fi hadza. Dikatakan antum malam berapa? 323. Kita baca dari situ ya. Allah wa tamamul kalam fi hadha an yuqalu al kalamu huna fi mas'alatain. Dan sebagai kelengkapan dari pembahasan kita kan masalah ini. Yaitu kita bilang bahwa di sini ada dua masalah, ada dua pembahasan. Nah, ini adalah poin di antara perkara yang terpenting yang ada dalam kitab. Ya, di mana beliau membingkai ya, perselisihan yang beliau hadapi dengan orang-orang di zamannya. Namun seperti tadi disinggung bahwa khilaf beliau dengan orang-orang di zamannya dalam perkara ini tidak tidak seperti khilafnya dalam masalah fikih. Khilafnya adalah khilaf antara hak dan batil bukan khilaf yang ya syair, bukan khilaf yang kita boleh toleran dalam hal ini. Boleh sih nggak bisa. Ya, kita toleransi mengatakan masalahnya khilafiyah kepada orang yang mengatakan bahwa beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya itu laisa kufrun misalnya bukan kafiran. Begitu juga seperti nanti akan disinggung. Nah, ini sudah kita ambil sedikit pada pertemuan yang lalu. Bahwa di antara ulama yang dihadapi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mereka mengatakan bahwa ini kekufuran. Menyembelih untuk selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Kufur akbar. Namun pelakunya kalau dia muslim nggak kafir. Kenapa? Karena belum tegak hujah. Namun yang dimaksud belum tegak hujah ini adalah orang-orang yang sudah ya tinggal di tengah kaum muslimin. Mereka mengerjakan sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Nah ini. Ya. Ini yang dihadapi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang mana menunjukkan bahwa penyakit yang ada pada di zaman sekarang dari orang-orang yang seperti itu itu sudah ada di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini yang jarang ya diungkap. Ya, kita hanya dijejelin tauhid ya namun ketika pembahasan sudah menyinggung masalah takfir ibadul kubur, ternyata madhab kita itu dibelokkan. Kita diperkenalkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mujadid, kemudian ketika tertanam di benak kita bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah imam, namun ketika membahas masalah takfir, kita malah dijajelin madhab musuhnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Selama ini kita nggak sadar. Ketika membahas takfir ternyata yang teradopsi di benak kita itu justru bukan pendapat Syekh. Tapi pendapat musuhnya, pendapatnya Sulaiman bin Abdul Wahab. Pendapatnya Ibnu Fairuz. Ya. Pendapatnya Ibnu Afaliqah dan yang lain sebagainya dari orang-orang yang di zaman Syekh justru memusuhi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika itu. Nah ini penyakit. Jadi ngaji tauhid itu harus kontinu jangan stuck. Ya, dokter kalau tanggung bahaya. Ya, dia operasi, gunting operasi ketinggalan di perut pasien. Ya, Begitu juga lebih bahaya lagi kalau kita belajar tauhid tanggung. Usul salasa udah. Belajar tauhid udah, belajar apa usul salasa. Ya, udah belajar tauhid apa? Ya, buta tauhid. Tapi kalau dia belajar kasus syubhat dengan bimbingan seorang yang ya memahami konteks permasalahan Nah, ini yang jarang juga, juga dipahami. Jadi harus paham konteks. Konteks Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di saat berdakwah, yang disebut sebagai musyrikin di zaman Syekh, dalam redaksi yang Syekh ucapkan itu man? Siapa? Coba tanya. Ketika Syekh bahas kasfu syubuhat. Dia bilang wa ul musyrikin dan ulama musyrikin. Emang yang disebut ulama musyrikin itu ya seperti misalnya ya Abu Jahal ya seperti misalnya ya eh, <clears throat> gembong-gembong uh, musyrikin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua yang baca sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tahu bahwa musuh dakwah Syekh di zamannya adalah orang-orang yang yang yantasib ila Islam. Ini min awalil amr. Sejak pertama kali dia baca, dia langsung tahu bahwa lawannya Syekh dalam dakwah itu muntasibuna ilal Islam, bukan orang-orang musyrikin asli. Orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, orang-orang yang ngaku muslim. Mereka lah lawannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Dari situ Syekh Muhammad Wahab dituduh ngapain? Mengkafirkan muslimin. Eh, orang sekarang pun juga menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan muslimin. Baik dari musuh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang tidak terima dakwah Syekh, begitu juga orang yang menerima dakwah Syekh ketika berhadapan dengan orang yang mengkafirkan kuburiyin, dituduhlah orang yang mengkafirkan kuburiyin ini bahwa mereka mengkafirkan muslimin. Paham gak itu? Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika itu mengkafirkan ya dituduh mengkafirkan muslimin karena beliau mengkafirkan kuburin. Sekarang orang yang mengkafirkan kuburin dituduh juga mengkafirkan muslimin. Siapa yang nuduh? Dua golongan. Yang pertama orang yang nggak nerima dakwah Syekh Muhammad bin Wahab, yang kedua yang menerima dakwah Syekh Muhammad bin Wahab tapi belum mateng. Ini belum mateng udah diangkat. Ya. Nasi kalau belum mateng udah diangkat ya apa jadinya? Hah? Apa namanya? Masih meletis. Nah itulah kondisi sebagian orang yang belajar tauhid namun belum matang. Tauhidnya masih meletis, akhi. Sehingga nggak sadar dia. Menuduh orang yang di atas manhaj al-Islam. Karena kita tahu bahwa Syekh Muhammad mujaddid min al mujaddidin. Betul? Ya. Ini yang agak berat emang yang menentang kita dari orang yang menganggap Syekh Muhammad bin Wahab sebagai mujaddid. Gitu. Kalau yang sudah menuduh Syekh Muhammad Wahab sebagai takfiri, sebagai khawarij, sebagai perusak Islam, ini hain perkara. Masih lebih karena Ya, jelas dia memusuhi dakwah Syekh. Ya. Dia seperti ya Sulaiman bin Abdul Wahab, seperti Ibnu Afaliqa, seperti misalnya ya Daud bin Jirjis, Al-Iraqi, ya, musuh-musuh dakwah Syekh. Nah, yang jadi masalah sekarang yang muncul adalah orang-orang yang menganggap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai imam, mujaddid, namun dalam masalah takfir ternyata dia lebih ya sama dan sejalan justru dengan musuh-musuhnya Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi Nah ini yang terjadi ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi mereka menuduh orang-orang yang mengkafirkan kuburin telah mengkafirkan muslimin. Ya. Padahal kalau kita rujuk kepada kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan kalamnya imam-imam setelahnya bahwa kuburiyun itu sudah keluar dari pembahasan bingkai sebagai orang Islam. Maka Syekh katakan kami enggak mengkafirkan muslimin. Maka farna ilal musyrikin. Kami yang kami kafirkan hanya orang-orang musyrik. Gitu. Gitu juga kalau ada yang nuduh antum. Antum ngaji tauhid sama siapa? Oh, mengkafirkan muslimin itu. Enggak, kami enggak mengkafirkan muslimin. Kami tidak mengkafirkan ilal musyrikin. Yang kami kafirkan hanya mush, musyrikin. Ya kemarin ada ya ini juga itu agak mangkal juga ketika salah seorang Ivan posting ada orang yang aku menerima wahyu. Ya orang menerima wahyu gampang. Ya, perkaranya wah oleh jali, terang. Laisa muslim. Mengaku menerima wahyu setelah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ada orang yang juga katanya udah ngaji, yunazi fi hada. Mendebat kita dalam masalah ini. Nabi bilang, ah, ini mundur lagi Nabi. Ya. Seperti itu. Jadi jangan heran ikhwan yang dimuliakan Allah bahwa ini masalah besar. Ada orang-orang yang ngerasa sudah mengaji tauhid, sudah memahami, sudah membaca kitab ini, sudah membaca kitab itu. Namun dia nggak punya kemantapan hati, ya bahwa orang yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Oh tapi dia nggak aku nabi ini cuma ngaku lima wahyu Isya. Lima wahyu itu apa? Wahyu itu apa? nabak kan? Maka orang yang mengaku menerima wahyu, kan nabak mengklaim bahwa dia mendapat naba. Apa naba? Berita dari langit. Berita dari langit itu wahyu. Walaupun dia bilang, saya nggak mau aku sebagai nabi. Kamu nggak katakan bahwa kamu menerima wahyu nggak? Ya. Dengan kata lain dia mengatakan bahwa ada setelah Muhammad yang menerima wahyu. Padahal dalam Islam wahyu terputus. Ya setelah wafatnya Nabi Muhammad saw semua. Ya nggak yang barusan tuh yang dari mana? kalongan, enggak yang sebelumnya yang ya musaddiq wala fulan banyak orang-orang yang mengaku menerima wahyu. Ini lah enggak ada di situ labes sama sekali. Enggak ada di situ apa kesamaran. Orang harus tahu. Saya tanya sama orang yang fitrahnya masih bersih, belum kena syubhat. Syubhat berupa potongan-potongan. Saya bilang, potongan. Kalamnya Ibnu Taimiyah karena musuhnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga berdalil dengan potongan ucapan Ibnu Taimiyah. Ya, sampai dalilnya pun juga dia tiru. Gitu loh. Dan mereka ini sudah selesai di zamannya para imam-imam dakwah sudah dibantah. Ya, bantahannya ada, cuma kadang kita nggak punya waktu. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kesabaran hati, ya, kekuatan, ya, karena ini adalah perkara yang penting. Salah yang penting. Gimana nanti kita berhadapan sama ya musuh-musuh Islam? Ternyata dalam barisan kita ada orang-orang yang peragu. Jangan-jangan masih muslim. Jangan-jangan masih muslim. Ya. Habis kita. Nah ini dasar-dasar yang harus ditanamkan. Bahwa ubadul kubur ya, dan selainnya dari orang-orang yang telah jelas kekufurannya dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, bahwa mereka kafir. Kecuali perkara yang khafiyah. Labut min iqamatil hujjah. Harus ada penegakan hujjah. Tapi dalam perkara yang gamblang, ada ngaku Nabi, masa nggak kafir? Mengingkari hari kebangkitan, dibilang nggak kafir. Yang mengatakan Al-Quran dan Sunnah, ya itu biang masalah ini ya, bukan sumber hukum. Dibilang lagi biang masalah. Masa yang seperti ini nggak dikatakan kafir? Ya. Ini musibah ya, kawan. Ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ntar kalau ditakdirkan misalnya kaum muslimin berhadapan dengan mereka. Di tengah kita ternyata mayoritasnya peragu. Mundur semua. Jangan itu masih muslim gitu. Allah musta'an. Akhirnya habis barisan kaum muslimin disebabkan karena apa? Ini orang-orang yang nggak punya agama, orang-orang yang ya tidak tahu ya, mengamalkan tauhid yang ada dalam dirinya, tidak mengerti qimatu tauhid, harga dan besarnya nilai tauhid yang ada dalam dirinya. Ada hakikatnya nggak paham tentang tauhid. kalam fi في an أن يقال kalam huna fi mas'alatain. dan kesempurnaan pembahasan kita dalam masalah ini kita bilang dalam perkara ini ada dua masalah. Lalu la an yuqal. Yang pertama, Berarti kan kita bilang kepada dia, Hadal ladzi yaf'aluhu katsirun al-'awam da quburis salihin." Perbuatan yang banyak dilakukan oleh mayoritas orang awam di kuburan orang-orang soleh. Wa ma'a katsirin al ahya wal amwat dan juga di hadapan orang-orang yang ya dia lulukan, dia gulu kepadanya dari orang yang hidup, begitu juga dari orang yang mati. Wal jin dan juga kepada jin, maka kesyirikan dari ya, macam ya, banyak macam dan bentuknya ya kepada orang yang sudah mati kepada orang yang masih hidup dia gulu kepadanya begitu juga kepada jin minat tawajjuh ilaihim seperti menghadapkan hati kepadanya bergantung kepadanya bertawakal kepadanya tawajjuh ya apa-apa kuburan orang soleh dikit-dikit ya tarikah ya wa du'aihim likashfid dur dan menyeru mereka itu menyeru ya orang-orang soleh untuk mengangkat ya ad mengangkat kemudaratan. Wa nadri lahum memberikan nazar kepada mereka li ajli dzalik. Nazar itu ibadah. Dia kasih ibadah kepada orang soleh li ajli dzalik dengan tujuan dan maksud tadi. Ya, agar diangkat oleh Allah Bukan agar orang soleh itu yang mengangkatnya, enggak. Ini enggak ada tidak diperdebatkan. Tapi Allah yang mengangkatnya, tapi sedangkan mereka ini cuma apa? Perantara. Kata Syekh qala hal huwa syirkul akbar alladhi fa'alahu qaum Nuh wa man ba'dahum ila an intaha al-amru ila qaumi khatimir rasul khatamir rusul Quraisy wa ghairihim. Apakah ajaran ini tadi disebutin? Ya, menyuruh orang soleh yang udah mati atau yang masih hidup atau jin. Memberikan ibadah kepada mereka sebagai perantara. Apakah ini yang mereka lakukan ini? Ya, itu merupakan syirik akbar yang dahulu dilakukan oleh kaum Nuh dan kaum nabi-nabi setelahnya dari orang-orang musyrikin. Sampai kepada zamannya ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari musyrikin Quraisy dan selain mereka. Sehingga Allah fab'atsa Allahu rusul, sehingga Allah pun mengutus para rasul. Karena itu, wa anzalal kutuba, menurunkan kitab-kitab, yungkiru alaihim dalik. Yang mengingkari perbuatan mereka itu, wa yukaffiruhum. Kafirkan mereka. Wa ya'muru biqitalihim, dan memerintahkan mereka untuk memeranginya. Hatta yakuna dinu kulluhu lillah, agar agama seluruhnya itu menjadi milik Allah. Apakah ini ya syirik akbar yang dahulu diperangi oleh Rasul? Am hadza syirkun asghar? Atau yang mereka lakukan ini hanya syirik kecil saja? Wa syirkul mutaqaddimin naw'un ghairu hada. Sedangkan syiriknya musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jenisnya beda. Ini pertanyaan buat kita. Ya, stimulasi untuk kita memahami perkara. Apa kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang awam sekarang? ya, dari perbuatan menjadikan orang soleh sebagai perantara kemudian mereka berikan ibadah-ibadah kepadanya itukah syirik akbar yang dahulu diperangi Nabi atau itu cuma syirik kecil sedangkan syirik yang dulu diperangi Nabi SAW beda lagi disuruh mikir nih sama syirik ngerti ya fa'lam kata beliau maka ketahuilah annal kalama fi hadhihi al-mas'alati sahlun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi bahwa pembahasan seputar masalah ini itu mudah bagi yang Allah Azza wa Jalla mudahkan. Ini memang urusannya hidayah, ikhwan. Bukan urusan oh syekh si fulan sudah ya, sudah S3, mesti dapat hidayah gitu. Hidayah itu enggak kenal titel, Pak. Oh si fulan sekian tahun sama Syekh fulan. Terus dapat hidayah gitu. Ya, hidayah itu enggak enggak kenal murid siapa belajar sama siapa. Ya, hidayah itu adalah murni milik Allah subhanahu wa ta'ala. Betul bahwa itu adalah sebab min asbabil hidayah. Tapi berapa banyak orang yang pendidikannya tinggi justru kebeli, keblinger. Seperti itu. Tapi Alhamdulillah, apa yang dibawa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini adalah, ini juga yang di, ya, yang ditegaskan, ditetapkan oleh para imam imam sebelumnya dan juga para ulama-ulama kita di zaman sekarang. Ya. Seperti Syekh bin Bas, Syekh Saleh Al-Fauzan, walaupun sebagian orang-orang yang memiliki syubhat mengklaim bahwa Syekh Saleh Al-Fauzan sependapat dengannya. Nah, ini klaim yang dusta kalau mereka ingin kalau mereka mampu ya dan mau untuk tatabbur untuk menelaah kalam Syekh Saleh Al-Fauzan. Ini pendapat juga Al-Mufti ya Syekh Abdul Aziz Ali Syekh dan bahkan para imam-imam al-huda, para ulama-ulama kita di zaman ini ya, hatta yang kemarin juga diundang Syekh Wasiullah, Bas Syekh siapa lagi uh, Anis Tahir, Syekh uh, Usman Salimi, bahwa ibadul kubur langsung di muslimin. penyembah kubur bukan orang Islam. Ya bahwa orang yang tinggal di tengah kaum muslimin, sholat, puasa, zakat, jembah selain Allah, qamat alaihimul hujjah. Sudah tegak atas mereka hujjah. Nah, ini pun juga fatwa lajnah daimah. Kalau mereka mau baca. Masalahnya kadang banyakkan mereka ya minatnya kurang dalam membahas tauhid. Ya. Ada lagi disebabkan karena membahas seperti ini diintimidasi, dikucilkan ya justru sinilah, ya insyaallah taala datang nasr dari Allah Subhanahu ya Nah, karena ini akidah adalah aqidatun nasr Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada nabinya ya begitu juga ya kepada umat-umat setelahnya disebabkan karena istiqomahan dia atas akidah maka begitu juga siapapun yang istiqomah di akidah ini Allah azza wajalla akan ya menangkan dia Allah Subhanahu wa taala akan berikan ya dia ya kemudahan. Tapi nanti yang disinggung oleh Syekh. Baik, kata beliau qala Ketahuilah bahwa pembahasan seputar masalah ini mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal. Disabab. Sebabnya, kata beliau. Kenapa mudah? Sebabnya, anna ulama al-musyrikin al-yaw. Bahwa ulama musyrikin sekarang ini sudah kita tahu bahwa redaksi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dimaksud dengan ulama al-musyrikin bukan yang di zaman Nabi SAW. Kenapa beliau sudah bilang dengan kalimat al-yaum diqait, ya, diikat dengan kalimat al yawm Berarti yang dimaksud adalah orang-orang yang menentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena dakwah yang dibawa Syekh Muhammad adalah tauhid, maka yang menentangnya adalah musyrikin. Yang menentangnya adalah musyrikin. Sebab kenapa masalah ini mudah bagi siapa yang Allah mudahkan? Kata Syekh bahwa ulama musyrikin di zaman sekarang ini yuqirruna annahu syirkul akbar. Mereka sudah mengakui bahwa ini perbuatan adalah syirik akbar. Wala yunkirunahu tapi masalahnya mereka enggak mengingkarinya. Ini mayoritas dari musuh-musuh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya yang memusuhi dakwah beliau mengakui bahwa ini sudah mereka sudah mengakui bahwa ini adalah syirik akbar. Cuma masalahnya mereka enggak mengingkari? Baik, afwan. Wala yumkirunahu maksudnya mereka tidak mengingkari bahwa ini adalah syirik akbar. Gitu ya. ya. Mereka tidak mengingkari bahwa ini adalah syirik akbar. Illa ma kana min Musailamah al-Kadzdzab, kecuali dari Musailamah al-Kadzdzab. Emang yang dimaksud Musailamah al-Kadzab ini siapa? Dulu yang di zamannya. Ya, di zamannya ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperangi oleh para sahabat? Nah, bukan. Yang dimaksud dengan Musailamah al-Kadzab ini adalah saudaranya Syekh sendiri. Karena yang paling kencang ya, mendebat Syekh dalam dakwah yang diserukan oleh beliau, itu dakwah tauhid, itu justru saudaranya sendiri yaitu Sulaiman. Dan dia itu qadhi, seorang hakim dari mazhab Al-Hanabilah. Ya. Di sana. Ini ulama. Yang mengingkari dakwahnya Syiah ulama. Orang yang diulamakan. Bahkan dia adalah saudaranya sendiri. Ya. Nah, namanya Sulaiman kemudian ditasghir, ya atau ya e, kalau dalam bahasa kita itu diplesetkan. Ya. Dan ini taksir Karena Musailamah itu kafir. Ya. Sini Syekh Muhammad bin Abdullah mengkafirkan saudaranya sendiri. Ya. Wah, oh, serem Musa Mengkafirkan saudara sendiri, ntar kita diajarin ngafirin ibu kita. Ya, kita nggak menyuruh siapa untuk mengkafirkan siapa. Tapi kita tahu kapan seorang dianggap telah kafir. Ini agama Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aina abi?" Di mana bapakku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abu finnar." Bapakmu di neraka. Pulang dia nangis. Dilihat Rasulullah orang ini sedih dipanggil, "Sini sini sini." Dirawat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapannya abi wa abuka finnar. Tapi yang diralat bukan apa? Bukan in, bukan data bahwa bapaknya di neraka, bukan. Tapi redaksinya aja. Ya, untuk nasibmu itu sama sama nasibku. Bapakku dan bapakmu di neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mohon ampun kepada ibunya. Untuk berdoa, ya yastaghfir minta ampunan untuk ibunya. Ya. Tak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mati. Ya, dalam kondisi kafir. Ya. Tapi ketika Nabi minta izin kepada Allah untuk menziarahinya maka diizinkan. Ini masalah agama. Maka barang siapa yang terdapat padanya wasful kufur, sifat kufur misalnya, ibunya kejawen, ya. Ibunya kejawen. Nggak sholat. Ya, sholat itu semedi doang. Ih, ini bilang dia nggak kafir. Tapi dia ibumu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bapak ibunya kafir. Bahkan pamannya yang membela Islam mati sebagai orang kafir. Ini masalah agama Allah Subhanahu Wa Taala bukan masalah bukan urusannya perasaan. Cuma kadang ya ingat hati-hati, orang akan masuk dari sisi perasaan nanti. Jangan ngaji ini, jangan ngaji ini, jangan ngaji tauhid. Nanti dia kafirkan orang tua. Ya enggak mungkin lah kita kafirkan orang tua kalau emang dia muslim. Tapi kalau emang orang tua kita agamanya Hindu, masa kita nggak bilang dia kafir? Ini agama Allah Subhanahu wa taala, bukan urusannya perasaan. Ya, ini bahaya. Ya, kalau kita enggak punya kekokohan dalam agama. Ya, kita akan dimainkan oleh perasaan. Nah, di sini ikhwasian dengan Allah, Syekh Muhammad mengatakan bahwa ulama musyrikin di zamannya itu sudah mengakui dan tidak mengingkari bahwa perbuatan itu syirik akbar. Syirik besar. Cuma ada sekelintir, diantaranya siapa? Abangnya sendiri yaitu siapa? Sulaiman. Ya, dan juga ya komplotannya. Ini disebutkan wa ashabihi kabnu Ismail dan teman-temannya seperti Ibnu Ismail Ya. Begitu juga Ibnu Khalid dan juga Ibnu Khalid. Ya, mereka ini yang mengingkari kalau itu syirik akbar. Ya, jadi mengatakan bahwa ini cuma syirik asghar. Ya. Menjadikan selain Allah sebagai perantara dalam ibadah. Minta syafaat kepadanya. Ya. Kalau nyembelih untuk selain Allah, kata sebagian orang sekarang, nyembelih untuk selain Allah itu syirik akbar. Tapi kalau ya minta syafaat kepadanya ini syirik asghar. Kalau kita minta kepada si penghuni kubur agar dia penuhi hajat kita itu syirik akbar. Itu doa li ghairillah, menyeru selain Allah. Tapi kalau ya kita minta dia agar dia mendoakan kita. nanti kan perbedaannya, Pak. Ini syubhat. Nah, ini disebarkan. Masuk ke beberapa situs yang mereka mengklaim di atas dakwah salafiyah. Enggak main-main. Masuk. Ya, bahkan sebagian menyebarkan seperti itu. Kan sempat terjadi perbincangan anak dengan beberapa orang di medsos. Luar biasa dia pegang benar Ya, dia bedakan tuh. Kalau minta langsung syirik akbar emang. Tapi kalau minta kepada si penghuni kubur agar penghuni kubur itu berdoa kepada Allah, ini syirik asghar. Ya. Dari mana dia bisa beda ini tuh? Padahal dua-duanya sama-sama doa. Sama-sama menyeru kepada selain Allah. Anak tanya kepada antum, apa definisi syirik dalam masalah doa? Hah? Minta kepada selain Allah sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah itu definisi. Dalam masalah doa, minta kepada selain Allah, ya. Selain Allah apa aja? Sesuatu bisa apa aja yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Sudah jatuh kepada kesyirikan. Minta hujan kepada penghuni kubur, syirik apa enggak syirik? Nah, dalam masalah syafaat sudah kita tetapkan. Syafaat itu punya siapa? Ya Allah. Nabi dikasih syafaat? Enggak. Dia cuma dikasih wewenang untuk memberikan syafaat. Takrirnya dalam masalah ini, penegasan dalam masalah ini, bingkai dalam masalah ini, Nabi dikasih wewenang untuk memberi syafaat, tapi kita enggak boleh minta kepada Nabi. Kenapa? Karena kalau minta kepada Nabi syafaat itu sama saja minta kepada selain Allah sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Karena tadi syafaat punya siapa? Punya Allah. Kenapa ketika minta kepada Nabi nggak boleh? Ya, karena berarti minta kepada selain Allah sesuatu yang tidak disanggupi kecuali Allah. Terus kok minta kepada selain Nabi jadi boleh jadi syirik? Bukan jadi boleh, jadi cuma syirik aswar aja. Ini apa garis yang membedakan antara dua masalah ini? Padahal surahnya, gambarannya, bingkainya semuanya sama. dalam kitab yang dasar seperti kasus buat sudah dibilang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ya. Seputar masalah pembahasan tentang syafaat itu. Disebutin syafaat itu milik Nabi Ya, tapi kamu dilarang untuk minta kepada siapa itu milik Allah. Nabi cuma dikasih wewenang untuk memberikannya. Dan itu pun Nabi berikan tidak bisa begitu aja, ada syarat-syaratnya. Gak bisa dikasih kecuali kepada orang yang mentauhidkan Allah. Dan bisa diberikan hanya kalau ada izin dari dari Allah. Itu baik-baik. Dan kamu dilarang mintanya kepada Nabi. Ya. Ini syafaatnya syubhat terbesar ini. Kamu dilarang untuk memintanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Minta syafaat itu ya minta doa. Itu itu kata Syekh Saleh Al Fauzan. Ya, antum harus pahami itu. Minta syafaat itu adalah minta doa. Minta doa itu namanya minta syafaat. Ya pulang doain aneh. Ini minta syafaat. Ini ya, kalau dia masih hidup, seperti para sahabat minta doa kepada Nabi SAW agar Nabi berdoa. Tapi ketika Nabi mati, nggak ada seorang pun yang minta doa kepada Nabi SAW. Jadi minta doa kepada ya selain Allah boleh. Ya, minta pada fulan agar si fulan mendoakan kalau dia masih hidup. Tapi ketika dia sudah meninggal dunia, nah, bisa mintanya kepada. Nah, bisa kita minta kepada orang mati agar dia mendoakan. Nah ini masuk ke dalam bingkai ya minta syafaat. Nah, kalau minta kepada syafaat kepada Nabi itu dilarang, maka apalagi kepada selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pahami nggak ini? Ya, seperti itu. Nah, sekarang ini muncul orang-orang yang mengatakan bahwa itu syirik asbar aja. Ya. Ternyata setelah ditelaah mereka salah paham terhadap perkataannya Ibnu Ibnu Taimiyah. Dia lihat Syekh Syekh Islam bilang ini uh, minal bid'ah, termasuk dari kebidahan. Menyangka bahwa kalau dibilang bid'ah berarti syirik asghar. Padahal bid'ah ada bid'ah mukaffirah, ada bid'ah mufassiqah, ada bid'ah yang mengkafirkan pelakunya, ada bid'ah yang menjadikan pelakunya menjadi fasik. Itu am. Ini jadi masalah, Ikhwan. Kita kembali biar nggak terlalu jauh melenceng. Qala ma'atana tanaqudihim bidzalik. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menerangkan bahwa ulama musyrikin di zamannya itu sudah mengakui bahwa perbuatan ini apa? Syirik, syirik akbar. Ada segelintir, dan segelintir ini siapa? Sulaiman dan komplotannya yang bilang bahwa itu adalah syirik, syirik asgar. Tapi kendati pun mereka bilang itu syirik asgar, mereka ucapannya kontradiktif katanya. Ma'tanaqudihim fi fidalik Ya, wattirabihim. Ya. Tapi ucapan mereka kontradiktif di situ. Ya. Enggak ya konsisten. Faktor awalim yukirun. Pada banyak keadaan, tulisan-tulisan, penegasan-penegasan. Mereka mengikrarkan, mengakui bahwa itu syirik akbar. Walakin ya'tadirun, tapi mereka memberi uzur. Memberi uzur. Bianna ala ulam tablughumu dakwah. Bahwa mereka itu, para pelaku syirikan yang besar itu, ya belum sampai kepadanya dakwah. Siapa yang dimaksud? adalah para penyembah kubur ya yang tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Salat juga, puasa juga, haji juga. Nah, komplotannya ya Sulaiman bin Abdul Wahab ya, mereka mengklaim bahwa perbuatan syirik asghar. Tapi pada kebanyakan keadaannya mereka juga mengklaim bahwa itu syirik akbar. Ini yang disebut bahwa ucapannya kadang kontradiktif. Ya, Ucapannya nggak konsisten. Anda melihat di sini chief mengatakan ketika mereka katakan bahwa perbuatan itu syirik akbar, mereka masih punya alasan untuk nggak mengkafirkan. Apa alasannya? Bahwa mereka diberi uzur karena belum sampai kepada dakwah. Anda tanya, siapa yang bilang ucapan seperti itu di zaman sekarang? Ada apa nggak ada? Ternyata mirip dengan pendapatnya Syekh Muhammad bin Lohab atau miripnya dengan pendapat musuhnya dakwah Syekh Muhammad bin Lohab? Musuhnya. Antum Baca kitab tauhid. Apa emang kalau udah baca kitab tauhid berarti langsung muwahhid gitu? Enggak mesti. Ya. Dia kan ngajarin juga kasus buat walaupun ngajarin emang kalau ngajarin berarti dia paham? Belum tentu. Ya. Seperti itu. Utsman bin Mansur ya mencara kitab tauhid. Musuh dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya muridnya Daud bin Jirjis yashrah li kitab tauhid mensyarah kitab tauhid namun dibantah oleh ulama dakwah jadi nggak mesti orang syarah kitab tauhid syarah ya apa kasus syubuhat ngajarin ya muallafat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berarti dia paham dengan dakwah Syekh Muhammad bin Wahab antum lihat di sini ya ternyata akidahnya Sulaiman dan komplotannya itu punya penerus di zaman sekarang. Ada penerus. Kalau Sulaiman memusuhi dakwah Muhammad bin Abdullah, tapi penerusnya justru mengklaim bahwa Muhammad bin Abdullah sebagai imamnya. Ajaib atau nggak ajaib ini? Ajaib atau nggak ajaib ini? Ajaib luar biasa. Ya. Allah faktor wahwalim yukirun. Mayoritas keadaan mereka, yaitu siapa? Sulaiman dan komplotannya. Mereka mengakui bahwa itu syirik akbar. Tapi dalam sebagian kondisi mereka klaim itu apa syirik? Syirik aswal. Ini yang dibilang kontradiktif. Mayoritas keadaan mereka mereka mengakui bahwa itu syirik akbar, walakin ya'tazirun, tapi mereka memberi uzur, nggak mau mengkafirkan. Dan Allah ulam tablugumu dakwah bahwa mereka belum sampai kepadanya dakwah. Betul bahwa orang yang belum sampai kepadanya dakwah ya kita bedakan dengan orang yang sudah sampai kepadanya dakwah. Ya. Tapi siapa orang yang dibilang belum sampai kepadanya dakwah? Apakah orang yang sudah baca Quran dibilang belum sampai kepada dakwah? Syahadat. Gharib. Ini qaul gharib. Pendapat yang aneh. Ya, salafnya Sulaiman. Pendahulunya siapa? Sulaiman bin Abdul Wahab. Orang yang sudah sholat, ketika datang Ramadan puasa, ya, ketika orang-orang tarawih ikut tarawih itu dibilang belum sampai kepada dakwah. Karena ada dalam benak mereka bahwa sampainya dakwah itu dengan tarif, Kasih tahu lagi. Duduk, intai sama dia, debat. Dijelasin. Kalau nerima, <clears throat> maka dia muslim. Kalau dia nggak nerima, maka dia baru dikafirkan. Ini ajaran seperti ini dari mana? <clears throat> Syaikh Ishaq bin Abdurrahman mengatakan, ya, seputar masalah ta'rif. Ta'rif itu ngasih tahu lagi. Karena sebagian orang mengatakan bahwa penegakan hujah itu harus dengan ta'rif. Dalam masalah ya, zahirah menyembah kubur. Ya. Orang yang beribadah kepada selain Allah. Sebagian orang mengatakan mereka harus ditakrif dulu baru dikafirkan. Kasih tahu dulu, ini duduk sama dia nih, menyembah kubur, ya si gini gini gini gini, tegakkan hujah. Itu baru penegakan hujah. Ya, kalau belum begitu belum tegak hujah katanya. Syekh Ishaq dalam hukum takfir mu'in mengatakan وكيف يعرف عباد القبور وهم ليسوا بمسلمين bagaimana para penyembah kubur dikasih takrif lagi sedangkan mereka memang sudah di luar bingkai orang Islam mereka sudah di luar Islam yang ditakrif itu muslimun yang ditakrif itu muslimun yaitu dalam perkara apa khafiyah dalam perkara-perkara yang sama mereka yang dikasih tahu lagi di, ya, dijelaskan kembali tapi kalau ya menyembah kubur layu apa, nggak perlu dicari. ya saja mereka layu subi muslimin mereka bukan orang bukan orang Islam nanti kita setelah saya ini kita baca hukum tafsir muayyan Syekh Ishaq ya itu akan menyingkap banyak subhat-subhat yang ada sekarang tebaran di mana-mana maka didukung ya ada sebagian orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu pada tauhid bahkan menisbatkan dirinya kepada tauhid didukung ya. Namun kurang pendalaman dia dalam masalah ya tauhidul uluhiyah. Kenapa kita harus merujuk kepada kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Yang nggak dipungkiri bahwa di zaman beliau inilah ya di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab inilah ya muncul peperangan antara tauhid dan syirik. Sehingga aksar muallafat, mayoritas tulisan-tulisan itu menyingkap tentang syubhat-syubhat musyrikin. Seperti itu. Jangan seorang mukabarah, sombong. Kita nggak perlu kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, nggak perlu juga kepada mu'alafatnya. Kebanyakan yang begitu akhirnya apa? Ya, tergelincir. Ya. Anda pernah dengar dari sebagian orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu. Ya, dia pernah ngomong begitu. Ya, pernah ngomong begitu. Ternyata ujung-ujungnya dia bilang nyembah semar, nyembah ya nyiroro Kidul kalau ijtihad dapat pahala. Sebelum ini ngomong begitu. Ya. Seperti itu. Ternyata ujung-ujungnya ya kekufuran waliyadzubillah. Kembali kepada pembahasan kita jadi <clears throat> ini salah paham dalam masalah bulu bulughul hujjah nanti. Ujung-ujungnya. Syekh bin Bas sudah menerangkan bahwa sampainya hujjah dengan apa? Al-Qur'an. Ya, bahkan Al-Qur'an yang biha. Dia yang menyampaikannya. Allah Azza wa Jalla yang bilang, Diunzirakum bihi wa man balag." Agar aku beri peringatan kalian dengan Al-Qur'an dan orang yang sampai kepadanya Al-Qur'an. Ya. Dan para masyayikh dalam masalah ini berdalil dengan ayat ini. Bahwa barang siapa yang sampai kepadanya Quran, telah sampai kepadanya hujjah. Nah, kalau orang masih nyembelih untuk selain Allah, masih beribadah pada kuburan, ya. Terus dia ya baca Quran, bahkan hafid bil Quran. Kif yang seperti ini dibilang belum tegak hujah. Ya subhanallah. Ya. Baik. <clears throat> Wa taratan yaqulun la yakfur ila man kana fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kadang-kadang nih komplotannya siapa? Sulaiman nih. Dia bilang mereka itu para penyembah kubur enggak kafir. Illa man kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya subhanallah. Ini juga dakwah ya klaim yang batil. Gimana enggak kafir? Allah Subhanahu wa taala saja bilang la in asyraqta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kamu muayyan atau enggak muayyan? Muayyan. La in ya Muhammad. Lihat semua tafsir. lain in ya Muhammad. Kalau kamu melakukan kesyirikan wahai Muhammad, muayyan. La nama-nama. Allah akan gugurkan nama Nabi. Kalau begitu kepada nabi gimana kepada selainnya? Akan Allah bilang walau ashroku. kalau mereka itu para nabi-nabi sebelumnya orang-orang soleh. Ini sebutkan namanya sebelumnya itu. Tuhan Anda melihat tuh ayatnya. Sebelum sebutkan namanya Ful. Uh, eh, nabi fulan, nabi fulan, nabi fulan. Kemudian disebutkan belakangnya walau ashroku. kalau mereka melakukan kesyirikan Lahabitu anhum masa sami'u pasti Allah gugurkan amal yang pernah mereka lakukan. Nabi, kok ini nggak jadi kafir? Ya. Begitu juga Ammar, ya. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ammar, ya. Sehingga turun firman Allah Subhanahu Wa Taala yang ma'ruf dalam masalah ini. Ya. Nah ini juga diantara istirahatnya mereka. Ucapan mereka, pendapat mereka yang nggak konsisten. Sekali bilang syirik asghar sekali bilang syirik akbar, tapi orangnya belum tegak hujah. Sekali bilang yang kafir, cuman orang di zaman dulu. Sekarang beda, sekarang mereka muslim. Beda dong. Ya, mereka sudah mengucapkan syahadat, salat puasa, sedangkan orang yang dulu menolak syahadat. Jadi nggak sama, Pak. Nah, ini juga sumbernya salah, kurang mengerti tentang tasawur, tentang bingkai. Ya. Kalau dia paham bahwa orang-orang di zaman Nabi SAW dulu. Mereka itu adalah orang ya, orang-orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah, sudah mengerjakan ibadah. Bahkan sebagian ibadah yang dilakukan masa itu ya dikuatkan setelah datangnya Islam. Ada di masa itu namanya sedekah, ada di masa itu namanya ya haji, tawaf, datang Islam kemudian dipatenkan. Kenapa? Karena di masa itu adalah masa di mana ajaran Ibrahim sudah nyandaris. Ya, sudah luntur. Sudah luntur. Ya, mereka menisbatkan kepada ajarannya Ibrahim. Tapi luntur. Luntur sampai kepada akar-akarnya. Ya. Dan mereka menetapkan hanya Allah yang menciptakan, memiliki, mengatur. Uzair, Latta, Uzza nggak ada yang bisa menciptakan. Latta ini cuma orang soleh. Saya juga nggak ibadah kepada Latta. Saya memberikan sembelihan, ya, bukan ke agar Latta itu memberi, yang memberi, tapi hanya agar dia sebagai perantara. Coba antum lihat, itu ajaran dulu bandingan dengan ajaran sekarang. Ajaran Nabi SAW yang dari sepihak zaman, ya, luntur di zaman sekarang. Orang-orang mengklaim hanya Allah yang menciptakan. Ya, tapi mereka pergi ke Gunung Kawi, Gunung Lau, makam Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati. Ketika ditanya mereka bilang, saya nggak ibadah. Dia cuma perantara. Dia menyampaikan hajat kami kepada Allah. Dia-dia juga ajarannya. Yang dulu dilakukan oleh musyrikin dulu, itu juga yang dilakukan oleh musyrikin di zaman sekarang. Siapa yang membedakan? Kalau Allah bilang pada Nabi, lain asyrakta. Pada para anbiya seluruhnya, walau asyraku, kepada Ammar bin Yasir. Ya. Maka gimana nggak kafir orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan oleh orang musyrikin dulu? Ya. Walaupun dia puasa, walaupun dia salat dan seterusnya. kalau qala wa taratan yaqulun dan sesekali mereka berkata, "Inna syirkun asghar." Sesungguhnya itu cuma syirik kecil. Ini tirapnya, kontradiktifnya, ucapannya siapa? Komplotannya Sulaiman. Ya. Wa yansibuna li Ibnu Qayyim dan mereka menisbatkan pendapat ini kepada Ibnu Qayyim. Pastilah. Pasti mereka akan menisbatkan itu kepada ucapan seorang alim. Ya, kenapa? Kalau nggak gitu nggak laku dagangannya, Pak. Ya. Jangan menisbatkan kepada ucapan seorang alim agar orang menerima. Tapi antum sudah lihat dari ulasan yang lalu bahwa itu salah paham terhadap perkataannya Ibnu Qayyim. Nah, sekarang ada orang yang bilang itu syirik asghar. Ya. Minta kepada mayit agar berdoa kepada Allah itu syirik asghar. Dinisbatkan kepada ya seorang alim yang dia sandarkan kepada Ibnu Taimiyah yang ternyata itu salah faham dia terhadap ucapannya Ibnu Taimiyah. Tapi diikuti. Ya, kita nah, nggak boleh bilang ini masalah khilafiyah. Kita cuma bilang ini salah. Ya, atau kita kata betul ini khilafiyah, tapi khilaf seperti khilafnya Syekh Muhammad bin Abdullah dengan Sulaiman. Ya. Ha. Walau taratan la yadhkuruna syai'an min dhalik dan terkadang mereka tidak menyebutkan itu semua. <clears throat> Bal yu'azzimuna ahlah, tapi yang mereka lakukan adalah memuliakan para penyembah kubur itu. Wa tariqatahum dan jalan yang mereka tempuh fil jumlah secara global. Ya. Bahwa mereka adalah ahlul Islam, bahwa mereka adalah orang-orang yang berjasa kepada Islam, seperti Subki, seperti Fulan, wa Fulan. Akan ada yang bela. Ya, dan ya mengatakan hal cukup firu Subki, bahwa kamu mengkafirkan Subki. Ya, akhi, Ibnu Taimiyah mengkafirkan siapa? Fahrul Razi. Ya, tapi Ibn Taimiyah nggak mengkafirkan subki. Tidak ada nas. Bukan berarti tidak. Ya. Ada munakal laisa naqlan lil adam. Tidak dinukil bukan berarti tidak. Ya, apabila terpenuhi syarat-syaratnya, ya, kriterianya siapa aja. Kalau Nabi saja dikatakan lain asyraf la yahbatanna amaluk. Ya, apalagi cuman fulan wa fulan. Jadi ayo ikhwah ini muliakan Allah. Ini kadang kita emang didobrak itu dari perasaan, dari jalur perasaan. Ya. Sehingga akhirnya goyang nih tauhid kita. Oh. Ya, kalau begitu konsekuensinya begini dan begini dan begitu. Kalau tadi dibilangin. Ya. Berarti konsekuensi mengkafirkan misalnya. Ibu kita, bapak kita. Tapi padahal kalau kita tahqiq ya, bahwa ini agama Allah. Kalau memang seorang terpenuhi padanya perbuatan seperti yang dilakukan oleh orang musyrikun, ya. Maka kenapa musyrikun kafir sedangkan dia nggak kafir hanya karena dia orang tua? Ya. Kalau dia memang kejawen, kalau memang dia menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah orang tua kita nggak begitu ya. Orang tua kita nggak begitu. Makanya nih dakwahin. Ya, kasih tahu, sabar. Ya. Nasallallahu at-taufiq. <clears throat> Qala wa annahum khairu ummatin ukhrijat bin nas Dan mereka mengatakan bahwa para penyembah kubur itu mereka adalah sebaik-baik umat yang pernah dikeluarkan kepada manusia. Wa annahumul ulama. Wa mereka itu adalah para ulama alladhi yajibu raddul amri 'inda tanazuh yang jika terjadi perselisihan wajib dikembalikan kepada mereka. Waghairi dzalika min al kawil al dan yang lain sebagainya dari pendapat-pendapat mereka yang ya muter-muter ya berubah-ubah kadang dia bilang syirik akbar tapi makdur karena belum sampai hujah kadang dia bilang syirik asghar ya kadang dia bilang enggak menjadi kafir kecuali orang kafir pertama ya dan seterusnya qala wa ya-, jawabu haula katsirun dan ya, membantah sang subhat mereka ini, ya dalilnya ada banyak dalam kitab dan sunnah dan ijma. Dia bilang bukan cuma satu. Kafir. Amin as wamin aslahi mayu jabu nabi dan yang paling tegas sebagai jawaban terhadap syubhat mereka ini. Ya, iqrarun fi ghalibil awqat anna hadha huwa syirkul akbar. Pengakuan mereka pada kebanyakan keadaan bahwa ini adalah syirik akbar. Pengakuan mereka itu adalah sanggahan kepada mereka sendiri. Ya. Wa syahida syahidun min ahli. Artinya lo aja udah ngaku bahwa itu syirik akbar, ngapain lagi gue capek-capek ban bantah. Ya. Wa idhan iqrara, wa idhan iqraru ghairihim min ulama al Begitu juga pengakuan selain daripada mereka dari ulama-ulama penjuru negeri, seluruh penjuru negeri. Anna aktarahum qad dakhalu fi syirik ma'anna aktsarahum qad dakhala fi syirk padahal mayoritas mereka itu di samping mereka mengakui bahwa ini syirik akbar tapi mayoritas mereka juga jatuh kepada perbuatan itu mereka bilang ini syirik akbar tapi mereka juga lakukan ma'anna aktsarahum qad dakhala fi syirk padahal ya kebanyakan mereka juga melakukannya wajah ada ahli tauhid bukan cuma melawan kesyirikan tapi apa memerangi ahli tauhid Lakin lam yajidu buddan minal iqrar bihi liwuduhi. Tapi mereka nggak bisa mengelak sedikit pun dari mengakui bahwa ini syirik akbar. Kenapa? Karena jelasnya dalil-dalil Quran, Sunnah dan ijma akan masalah. Intinya ini ya bantahan mereka yang paling jelas. Apa itu? Wa syahidah syahidun min ahli. Bahwa mereka aja udah ngaku bahwa ini syirik akbar berlepas bahwa dia melakukan kesyirikan, bahwa dia memerangi ahli tauhid, tapi lo udah ngaku bahwa itu syirik akbar. Gitu. Kalau masalah ya. <clears throat> perkara yang kedua, nah ini besok aja deh perkara kedua panjang. Aduh, sian juga antum. Ini lagi seru-serunya nih. Ya, ini ujung-ujungnya lagi seru-serunya. Ya, kenapa? Karena kita banyak dapetin apa? Ya. Duplikatnya di zaman sekarang.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 Ada pertanyaan?